Hari ini adalah hari Jumat tanggal 16 Ramadan 1436 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 3 Juli 2015. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tafsir ayat-ayat sukses yaitu sukses menurut Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sukses yang sebenarnya, yang sejati, yang hakiki dan yang abadi. Yang mana ternyata sukses menurut Allah berbeda total dengan sukses menurut kita. Sebelumnya ini ada enam buku bermacam-macam judul, ada manasik, umroh dan ibadah, Sholat kunci sukses Sifat haji dan umroh Nabi Dahsyatnya ikhlas bahayanya riak Kemudian 221 Kesalahan dalam sholat Beserta koreksinya Dan darah kebiasaan wanita Ada enam buku Ada kuis Nanti jawabannya ditulis di kertas Disertai nama, alamat, dan nomor yang bisa dihubungi Kemarin telah disebutkan tingkatan-tingkatan orang dalam masuk surga. Ada berapa tingkatan kemarin? Enam. Nah, satu aja. Di antaranya adalah al-a'raf. Siapakah al-a'raf itu dan masuk mana pada akhirnya? Sudah kemarin kan? Ya, siapakah al-a'raf dan kemana pada akhirnya dia masuknya? Ya, Al-Arab itu siapa? Kemarin sudah saya terangkan, kemudian akhirnya pergi kemana juga sudah diterangkan. Ya, jawabannya di kertas disertai nama, alamat dan nomor yang bisa dihubungi. Nanti di akhirat di akhir kajian kita ambil insya Allah siapa pemenangnya. Kemudian mengenai ayat-ayat sukses kita tinggal tiga saja. Iya kan? Terakhir di Al-Hadid ayat 12 Tinggal as saf 12 At-Taghabun 9 Dan Al-Buruj ayat 11 Sekarang kita ambil dulu surat as saf Itu ayatnya ayat 12 Tapi dimulai dari ayat nomor 10 Surat as saf Sekarang silahkan kita buka Ya surat yang ke 61 Surat yang ke-61 mulai dari ayat nomor 10 sampai 12. Ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakina tayyibatan fi jannati adn. dzalikal fawzul 'azim ya ayat berikutnya wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin Hai orang-orang yang beriman sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Lalu ada lagi ayat 13 wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin ada lagi yang lain yang kamu sukai yaitu kemenangan dari Allah dan penaklukan yang dekat dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini ada empat kriteria sukses Yaitu yang pertama Ya ayuhalladina amanu Beriman Beriman dengan keimanan yang benar. Apalagi di situ diterangkan lebih khusus lagi adalah iman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengimani semua yang wajib diimani. Iman dengan lisan, iman dengan hati dan iman dengan perbuatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa tujahiduna fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum dengan hartamu dan jiwamu. Berjihad di jalan Allah dengan jiwa, dengan harta dan jiwa. Nanti kita bahas agak panjang masalah jihad ini. Kemudian yang berikutnya lagi yang keempat adalah yaghfir lakum dunubakum Ya, Allah mengampuni dosa-dosa. Jadi orang sukses adalah orang yang mendapatkan ampunan atas dosa-dosa. Dosa kita diampuni Allah, berarti kita sukses. Kemudian yang berikutnya lagi wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar dan seterusnya yaitu masuk ke dalam syurga. Sukses adalah Allah memasukkan kita ke dalam syurga Itulah sukses Jadi ada empat Iman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mengimani semua yang wajib diimani Dengan keimanan yang benar Mengucapkan dengan lisan Meyakini, memahami dengan hati Dan mengamalkan dengan anggota tubuh Yang kedua adalah berjihad di jalan Allah Dengan harta, dengan jiwa membela agama Allah, meninggikan kalimat Allah semaksimal mungkin. Yang ketiga adalah mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita. Yang keempat, Allah memasukkan kita ke dalam jannah yang penuh dengan kenikmatan tiada tara, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian kita perluas sekarang dengan permasalahan jihad. Jihad ini di dalam semua kitab PK selalu ada bab khusus bahas masalah ini. Jadi jihad ini adalah ajaran Allah, ajaran Al-Quran, ajaran Sunnah Yang mana tujuannya adalah Mengajak manusia untuk kenal Allah, beribadah kepada Allah Menghilangkan kedoliman, memberantas kedoliman dan menegakkan keadilan jadi kalau ada kata-kata jihad Lalu ada pikiran langsung ke arah Wah teroris, teroris Nah ini berarti adalah Pemikiran yang sudah diselewengkan Sekarang ini ada upaya Kurikulum-kurikulum fikih Itu dihilangkan daripadanya Pembahasan masalah jihad Mau dihilangkan nggak bisa Semua kita fikih ada Mau kita buka kita fikih madhab Hanafi Maliki, Syafi'i, Hambali Selalu ada bab khusus masalah jihad di sana. Ada pembahasan masalah jihad, ada aturan-aturannya. Satu contoh saja, ya, ini satu contoh saja. Di dalam fikih madhab Syafi'i yang paling banyak dipakai di Indonesia bahkan di seluruh dunia adalah kitab Matan Abi Suja' yang dikenal dengan Matan Al-Ghaya wa Taqrib. Di sana ada bab jihad, kitabul jihad ya, kitab pembahasan masalah jihad. Lalu diterangkan masalah-masalah berhubungan dengan jihad. Wa itu wujubil jihad sab'a khisal. Syarat wajibnya jihad ada tujuh. Ya, syarat wajibnya jihad ada tujuh. Al-Islam, beragama Islam. Al-bulugh, sudah baligh. Al-aqlu, berakal. Wal merdeka, bukan budak. Wadzukuriya orang laki bukan perempuan Wasiha sehat tidak sakit wattaqa 'alal kita mampu untuk perang. Ini fikir madhab apa? Madhab Syafi'i ini diajarkan di pondok-pondok semuanya. Berarti pondok-pondok semuanya adalah pondok teroris gitu kan? Sa Indonesia teroris semua kalau gitu. Ini madhab Syafi'i. Jadi nggak ada khilafiyah masalah ini. Jadi jihad ini adalah ajaran Allah, cuman ada aturan aturannya. Ya. Karena itu sekarang kita kita bahas saja marotibul jihad. Tingkatan-tingkatan jihad ini ditulis oleh Al-Imam Al-Allama Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Tingkatan-tingkatan jihad. Ini penting sekali. Sebelumnya kita bahas dulu definisi jihad. Apa sih jihad itu? Definisi ini penting ya. Coba sebelum kita bahas definisi menurut para ulama, kita intip dulu di kamus besar bahasa Indonesia. Apa jihad di sana itu apa maknanya? Ya. Kita ingin tahu jihad di kamus besar Indonesia itu apa maknanya? Ya. Jihad usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan. Yang ke satu, yang kedua, usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa dan raga. Tiga, perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam. Wah, masya Allah. Yang nulis ini orang ikhlas ini. Ini kamus besar bahasa Indonesia dalam hal ini benar 100%. Ya, itulah definisi jihad. Memang demikian menurut para ulama definisi jihad. Al-jihadu lughatan. Jihad dari sisi bahasa, dari sisi etimologi adalah muharabatul a'da, memerangi musuh. Memerangi musuh. Wahuwa aydan juga maknanya dari sisi bahasa adalah al-mubalaghah wastifragh ma fil wus'i wa taqa min qaulin aw fi'lin yaitu upaya maksimal mengerahkan segala upaya, segala daya, segala kekuatan berupa ucapan, berupa perbuatan. Itu menurut bahasa. Upaya maksimal mengerahkan daya, mengerahkan upaya, mengerahkan kemampuan berupa ucapan dan perbuatan. Itu menurut apa? Bahasa. Menurut etimologi. Adapun menurut terminologi, menurut syariat, menurut istilah, al-jihadu badlul juhdi fi qitalil kuffar wal munafiqin wa man fi hukmihim. Jihad itu adalah ya upaya maksimal dalam memerangi orang kafir dan orang-orang munafik dan siapa yang hukumnya seperti hukum mereka. Siapa yang yang dihukumi seperti mereka, seperti orang kafir dan munafik. Upaya maksimal yang memerangi orang kafir dan munafik dan siapa saja yang hukumnya sama dengan hukum orang kafir dan munafik. Itu menurut definisi syariat. Al-Imam Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, al-jihadu arba'u maratib. Jihad itu ada empat tingkatannya. Tingkatan yang pertama jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua jihadus syaitan, jihad melawan syaitan. Yang ketiga wajihadul kufar, jihad melawan orang-orang kafir. Yang keempat wajihadul munafiqin, jihad melawan orang-orang munafik. Lalu diperinci sekarang. Perincian-perinciannya ya. Diingat-ingat perincian-perinciannya. Fajihadun nafsi arba'u maratib ayda. Jihad melawan hawa nafsu ada empat tingkatan. Nah, ini kita bicara tingkatan mulai sekarang ini, perincian-perinciannya ya. Jihad melawan hawa nafsu ada berapa? Ada empat tingkatan. Ihdaha yang pertama-tama an yujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq. Berjihad menundukkan hawa nafsu untuk belajar Belajar hidayah, belajar petunjuk dan belajar agama yang benar. Alladzi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bih. Yang tidak mungkin jiwa ini akan sukses, akan bahagia di dunia dan di akhirat kecuali dengan ini. Yaitu jihad menundukkan hawa nafsu untuk belajar mencari ilmu Wa matafataha ilmu syaqiyat fid darain. Kalau nafsu ini kehilangan ilmu akan sengsara di dunia dan di akhirat. Ya, tingkatan yang pertama adalah menundukkan hawa nafsu untuk belajar. Belajar cari ilmu. Seperti antum berada di sini berarti sudah berhasil menundukkan hawa nafsu ya untuk belajar karena belajar kayak gini nggak gampang tidak semua orang bisa seperti ini ini berat orang yang di hatinya ada kesombongan nggak mungkin bisa duduk di majelis ilmu ya ini berarti ditundukkan dulu nafsunya mau duduk di majelis ilmu mau belajar cari ilmu itu yang pertama ya tingkatan yang kedua adalah an yujahidaha 'alal 'amal bihi ba'da ilmi Berjihad menundukkan nafsu untuk mengamalkan ilmu setelah dapat ilmu. Wa illa fa mujarradul ilmi bila amal illam yadurraha lam yanfa'ha. Karena kalau sekedar ilmu saja tanpa diamalkan, seandainya tidak membahayakannya, maka tidak akan bermanfaat bagi dia. Jadi ilmu yang tidak diamalkan itu ada dua kemungkinan, membahayakan atau tidak membahayakan tapi tidak ada manfaatnya. Al ilmu bila amal kasyajar bila tamar. Ilmu tanpa amal sama dengan pohon tanpa buah. Pohon nggak berbuah. Jadi setelah dapat ilmu, ilmunya diamalkan. at yang ketiga, an yujahidaha 'ala dawati ilaih wa ta'limihi man la ya'lamuh. Ya. Jihad menundukkan hawa nafsu untuk berdakwah. Ya, berdakwah, mendakwahkan ilmu yang dimiliki, mengajarkan ilmu yang dimiliki itu kepada orang yang tidak mengetahuinya. Wa illa kana minal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal huda wal bayyinat wa la yanfahu ilmu, wa la yunjihi min adzabillah. Kalau dia tidak mengajarkan ilmunya, tidak mendakwahkan ilmunya, maka dia termasuk orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan daripada petunjuk dan penjelasan-penjelasan. Dia menyembunyikan ilmu dan tidak bermanfaat bagi dia ilmunya dan tidak bisa menyelamatkannya dari azab Allah. Dakwah ya, didakwahkan ilmunya. Jadi kita ingin orang lain tahu seperti kita tahu. Kita ingin orang faham seperti kita faham. Kita ingin orang dapat hidayah seperti kita dapat hidayah. Ilmunya ditransfer, diberikan kepada orang lain. Ar-rabi'ah, tingkatan yang keempat, an yujahidaha 'ala sabri 'ala masyaqqit da'wa ila Allah wa adal khalq wa tahammal dhalika kullu wa tahammal dhalika kullah lillah. Iya. Yang ketiga adalah berjihad menundukkan nafsu supaya sabar terhadap kesulitan-kesulitan ketika berdakwah di jalan Allah, ketika diganggu oleh manusia dan dia siap mengemban itu semuanya. Ya. Jadi ketika orang itu sudah terjun di medan dakwah itu selalu ada gangguan, rintangan. Nah, kita nggak boleh mundur, kita harus jalan terus. Karena jalan dakwah ini jangan dibayangkan seperti jalan yang mulus Di samping kanan kiri ada bunga warna-warni Ada pohon rindang Ini orang yang tidak paham karakter dakwah Yang tidak paham atau dakwah Kalau kita terjun di medan dakwah Kita harus siap dengan gangguan di medan dakwah Difitnah, dicaci, dihina, diolok-olok, diintimidasi Bahkan mungkin ditangkap, dipenjara, dibunuh dan yang lain-lainnya Ini adalah sunnatullah ini yang dialami oleh para nabi dan para rasul, yang dialami oleh kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang dialami oleh para salafus saleh, yang dialami oleh para ulama rabbaniyun ketika berdakwah. Kemudian ternyata sabar bukan hanya ketika dakwah saja, tapi sabar juga ketika mencari ilmu, sabar ketika mengamalkan ilmu, dan sabar ketika mendakwahkan ilmu. Fa idza istakmala hadhihi al-maratib al-arba' sara min ar-rabbaniyin. Kalau telah menyempurnakan empat tingkatan ini, maka dia menjadi rabbani. Dia menjadi orang yang rabbani. Apa itu rabbani? Fa inna salafa mujmi'un ala anna al-'alima la yastahiqqu an yusamma rabbaniyan hatta ya'rifa al-haqqa ويعمل به ويعلمه فمن علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات karena para salafus saleh bersepakat ya bahwa seorang yang berilmu tidak layak disebut sebagai rabbani sehingga dia tahu kebenaran, dia mengamalkan kebenaran dan dia mengajarkan kebenaran itu. Orang yang punya ilmu, mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu, maka dia disebut sebagai orang yang besar di malakutis samawat, di kerajaan-kerajaan langit sana. Ya. Orang yang rabbani dan ini merupakan inti daripada surat wal 'asri. Ya, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq Watawasol, tawasaw Manusia rugi semuanya kecuali yang punya empat sifat ya. Lalu diperinci ini intinya adalah ilmu, amal, dakwah, sabar. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Dengan ilmu dan amal kita menyempurnakan diri kita. Dengan dakwah dan sabar kita menyempurnakan orang lain. Sehingga semuanya menjadi sempurna. Karena itu surat wal asri adalah surat yang hebat. Al-Imamu Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Lau tadabbara nasu hadhihi surah lakafathum aw lawasi'athum." Kalau manusia mentadabburi surat wal asri saja cukup. Cukup. Karena apa? Kita sudah tidak menjadi orang yang rugi, berarti kita menjadi orang yang beruntung. Dengan cara mencari ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu dan sabar sabar ketika mencari ilmu, sabar ketika mengamalkan ilmu, dan sabar ketika mendakwahkan ilmu. Empat tingkatan. Kemudian berikutnya, wa amma jihadus syaitan martabatan Jihad melawan setan ada dua tingkatan. Nah, berarti berapa? Empat tambah dua, enam. Ihdahuma yang pertama adalah jihaduhu ala daf'i ma yulqi al 'abdi wasy-syuquq al-qadihah fil iman. Yang pertama kita jihad melawan setan ini adalah kita berusaha mengusir syubhat-syubhat keraguan-raguan yang dimasukkan oleh setan ke dalam diri kita yang bisa merusak iman kita. Ya. Jadi setan berusaha memasukkan dalam diri kita ini apa? Syubhat. Kita dibuat ragu-ragu, kita dibuat bimbang, kita dibuat kacau, iman kita dibuat rusak. Nah, kita harus jihad untuk berusaha ngusir. Eh, nggak boleh masuk. Diusir, ya. Jangan beri kesempatan asyubhat wasyukuk. Ya, syubhat yang samar-samar, yang meragukan yang membuat kita bimbang jangan boleh masuk dalam diri kita. Kita jihad ini betul jihad, diusir. Apalagi zaman sekarang terlalu banyak syubhat-syubhat yang membuat kita ragu, yang bisa merusak iman, yang selalu dimunculkan. Ini muncul, muncul lagi yang ini, muncul lagi yang ini. Ini kita perlu jihad. Mereka adalah setan. Karena setan itu adalah sifat loh ya. Setan itu sifat. Siapa saja yang sifatnya adalah jahat Menjauhkan kita dari Allah Mengajak kita untuk maksiat Menyimpang, melanggar Dia adalah setan Sehingga setan bisa berbentuk manusia Dan bisa berbentuk jin Allah mengatakan syayatin Al-ins wal jin Ada setan jin dan setan manusia Minal jinnati wan nas Dari kalangan jin dan manusia Itu yang pertama Jadi kita berusaha mengusir syubhat ya, keraguan-raguan, kepimbangan yang dihembuskan dalam diri kita yang bisa merusak iman kita, nah, kita lawan, kita usir itu. Tidak boleh masuk. Ataniyah yang kedua adalah tingkatannya jihaduhu ala daf'i ma yulqi ilaihi minal iradat al-fasida wasyahawat. Jihad ya, melawan setan dengan cara mengusir mengusir keinginan-keinginan dan syahwat-syahwat hawa nafsu yang dihembuskan oleh setan. Ya, kalau tadi kan berupa keyakinan, kalau sekarang berupa syahwat hawa nafsu. Artinya setan menyuruh kita untuk melanggar. Setan menyuruh kita untuk menyimpang. Setan menyuruh kita untuk meninggalkan kewajiban. Setan menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Nah, ini kita lawan juga diusir. Jadi kalau yang pertama tadi, setan berusaha membuat akidah kita ini kacau. Kalau yang kedua, setan berusaha menjerumuskan kita dalam kemaksiatan. Fal jihadul awal yakunu ba'dahu al-yakin. Jihad yang pertama melawan setan tadi itu yaitu kita mengusir keraguan keraguan yang ditanamkan dalam diri kita yang bisa merusak iman. Kalau kita menang bisa berhasil mengusir maka kita akan menjadi orang yang punya keyakinan, yakin, mantap, nggak ada ragu. Ya, yakin, mantap, tidak ada ragu. Kalau kita berhasil menang melawan setan di yang pertama. Watani yakunu ba'dahu as-sabr. Yang kedua, jihad melawan setan yang berusaha menjerumuskan kita dalam kemaksiatan, yang berusaha untuk mengajak kita melampiaskan syahwat hawa nafsu, kalau kita menang, maka kita akan menjadi orang yang sabar. Artinya sabar untuk mengekang hawa nafsu, tidak membiarkan begitu saja. Jadi ada yakin ada sabar. Yakin sabar. Para nabi dipilih oleh Allah karena punya dua sifat ini, yakin dan sabar. Itu sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sajdah ayat nomor 24 وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أئمة يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يوقنون dan kami jadikan di antara mereka sebagai imam-imam, pemimpin-pemimpin dalam agama yang memberi petunjuk atau mendapat petunjuk dengan perintah dari kami karena mereka sabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami fa akhbara anna imamata din innama tunalu bisabri wal yakin. Allah memberitahukan bahwa kepemimpinan dalam agama itu hanya bisa dicapai dengan sabar dan yakin. Fasabru yadfa'u syahawat wal iradat al fasida. Sabar nah bisa mengusir syahwat-syahwat, keinginan-keinginan yang rusak untuk untuk apa namanya? bermaksiat. Ini diusir dengan sabar. Wal yakin ia yadfa'u syukuk wasyubuhat. Keyakinan itu mengusir keraguan-raguan, mengusir syubhat, kebimbangan, kerancuan. Ya. Jadi itu jihad melawan setan ada berapa? Ada dua. Yang pertama apa tadi? Mengusir syubhat, keraguan-raguan yang bisa merusak iman. Yang kedua, ya mengusir syahwat-syahwat hawa nafsu yang kita oleh setan akan dicerumuskan ke dalamnya ya yang pertama kita akan mendapatkan yakin yang kedua kita akan mendapatkan sabar dengan sabar dan yakin kita layak menjadi pemimpin dalam agama kemudian wa amma jihadul kufar wal munafikin fa arba'u maratib Adapun jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik ada empat tingkatan. Nah, tadi berapa sudah? Empat, dua, sekarang empat. Berarti berapa? Berapa? Sepuluh. Ya, jihad melawan orang kafir dan munafik itu ada empat tingkatan. Bil qalbi dengan lisan, dengan hati. Wal lisan dengan lisan. Wal mal dengan harta. Wan nafas dengan jiwa ya. Hati, lisan, harta, jiwa Wajihadul kufar akhassu bilya Jihad melawan orang kafir Lebih khusus dengan tangan Dengan tangan ya Dengan tangan berarti ya dengan jiwa tadi itu Itu lebih khusus jihad melawan orang kafir Dengan kekuatan Wajihadul munafikin munafiqin akhassu bil lisan. Jihad melawan orang munafik lebih khusus dengan lisan. Jadi munafik kita nggak bisa dengan kekuatan karena dia munafik. Dia di dalam kita tapi dia ngerusak kita. Kalau diperangi repot. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW tidak memerangi orang-orang munafik. Kenapa? Karena nanti manusia salah paham. Itu loh Muhammad bunuhi apa sahabatnya sendiri. Karena orang nggak paham kalau ini adalah orang munafik. Sehingga orang munafik lebih khusus jihadnya dengan lisan diterangkan, diterangkan tentang kebobroannya kebatilannya, diterangkan tentang kemunafikannya. Atau kalau boleh kita doa kepada Allah, ya Allah, tampakkan kemunafikannya supaya orang tahu semuanya bahwa dia adalah munafik. Enak. Jadi sehingga orang-orang tahu semua kita bebas, kita selamat. Ya orang sudah tahu bahwa dia adalah munafik. Tidak sedikit ulama yang doa seperti itu, ya. Ulama yang doa ya Allah, dia ini sudah berbuat dolim terus, ganggu terus, tapi dia berkedok sebagai orang baik, repot. Diterangkan ke orang-orang nggak percaya, orang anggap dia baik, ya doa aja ya Allah, tampakkan kemunafikannya kepada manusia, supaya orang tahu jelas bahwa dia adalah orang munafik. Ternyata dikabulkan doanya oleh Allah sehingga tampak kemunafikan di akhir umurnya Orang-orang nggak heran, oh kayak gini dia. Seperti itu. Wa jihadul munafiqin as'ab min jihadil kuffar. Jihad melawan orang munafik ini lebih sulit daripada jihad melawan orang kafir. Ah. Wa huwa jihadu khawasil ummah wa warathatir rusul. Ini adalah jihad orang-orang khusus dari umat Nabi Muhammad SAW dan ini adalah jihadnya para pewaris Rasul. Jihad melawan siapa? Orang-orang munafik. Berat melawan mereka. Kalau orang kafir jelas hitam putih. Yang jadi masalah ini orang munafik di dalam kita tapi selalu menikam. Ya, istilahnya itu apa? Istilahnya itu menggunting dalam lipatan, memancing di air keruh. Ya. Diletakkan di belakang dia selalu ya diteleng ngarep jekali. Ditele ditele ngarep nyerimpeti, ditele buri jekali, Iya. Diletakkan di depan dia selalu membuat kita tersandung. Di belakang dia selalu ya jekal, Repot. Wal qa'imuna nabihi afradu afradan fil 'alam. Orang yang menegakkan jihad melawan orang munafik ini hanya sedikit di dunia ini. Sedikit di dunia. Wal musyarikuna fi wal muawinuna fi wa in kanu humul aqallun adadan fahumul a'dhamun indallahi qadra yang terlibat di dalam jihad melawan orang munafik yang membantu orang-orang jihad melawan orang munafik ini jumlahnya sedikit di dunia tapi walaupun jumlah mereka sedikit di sisi Allah mereka sangat agung kedudukannya yaitu berusaha untuk mengungkap ya mengungkap tentang kemunafikan kan harus dengan lisan karena kalau dengan senjata nggak bisa. Orang tahunya dia adalah sama-sama orang sama-sama orang Islam. Bahkan kadang satu organisasi. Tapi ternyata di dalamnya ada ada orang-orang munafik. Ya, berapa banyak orang di dalam kita tapi sebenarnya dia bukan bersama kita. Berapa banyak orang di luar kita sebenarnya dia bersama-sama dengan kita. Kamfina fina minna wa kam fina. Berapa banyak orang berada di dalam kita, tapi dia nggak sama dengan kita. Berapa banyak orang di luar kita, tapi dia sama dengan kita. Ya seperti itu. Harus sabar, kesabaran yang luar biasa. Ya seperti sekarang ini kan. Sekarang ini kemarin kita sudah pernah menyinggungkan tentang orang-orang munafik. Jumlah mereka sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak jumlahnya? Ya, sampai-sampai sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu berdoa apa? Mendengar ada anak berdoa, Allahumma ahlikil munafikin. Ya Allah binasakan orang-orang munafik. Apa kata Hudzaifah? Ya bna akhi, law halaqallahu al munafikin lastauhashtum fit turqat likillati salik. Wahai anak saudaraku, wahai anak muda, jangan doa gitu. Karena kalau doamu dikabulkan Allah, orang-orang munafik dibinasakan oleh Allah, kamu akan kesepian nanti karena banyak orang mati. Kemudian sendirian repot. Jadi orang munafik juga ada faedahnya. Faedahnya apa? Untuk meramaikan dunia. Karena kalau nggak ada orang munafik kita repot. Maka kita akan dimangsa oleh binatang buas karena sendirian, nggak ada temannya. Pasar-pasar sepi, nggak ada orang, nggak ada orang jual beli. Iya kan? Kita bagaimana akan hidup? Nggak ada petani, nggak ada ini, nggak ada itu, karena banyak orang yang mati. Ya subhanallah. Ya, sekarang ini, sekarang ini banyak orang yang Islam tapi ketika diajak kembali kepada agama Islam yang benar, ah, nolak. Alasannya macam-macam. Kalau orang Iran itu alasannya ah, Islam versi saja. Orang Iran ya. Kita bicara orang Iran saja. Jadi orang Iran itu kalau Islamnya Nabi Muhammad SAW mereka nggak mau. Ah, dianggap ini Islam Arab kata orang Iran. Yang orang Iran maunya dengan Islam Persi. Nah orang Indonesia jangan niru. Jangan niru orang Indonesia ya. Jangan sampai ada Islam macam-macam nanti. Karena dikhawatirkan itu adalah sikap tidak ikhlas menerima Islam. Jadi nggak ikhlas menerima Islam. Sama dengan orang Persia. Orang Persia dulu itu karena merasa kerajaan Persia dihancurkan oleh Islam, dikalahkan oleh Islam. Mereka sakit hati dengan Islam. Terpaksa mereka menerima Islam karena Islam kuat, tapi hati mereka benci dengan Islam. Sehingga mereka tidak mau dengan Islam yang dibawa oleh sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Sehingga mereka punya Islam sendiri, Islam Persi, ya, Islam Persi. Ini adalah sikap tidak ikhlas menerima Islam. Jangan kita niru. Ya, kita jangan ada Islam ini, Islam itu, macam-macam, Gak -macam. lah. Islam itu satu, Islam yang dibawa oleh sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sumbernya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah dipahami dengan pemahaman yang benar. Ya, seperti itu. Adapun kalau budaya, adat istiadat, kebiasaan silahkan monggo. Selama tidak bertentangan dengan agama, silahkan boleh diamalkan. Mau pakai baju batik boleh, mau pakai songkok hitam boleh, sholat pakai belangkon juga boleh, ya. Pakai sarung, pakai jarik boleh, tidak apa-apa. Halalan toyiban itu budaya yang tidak bertentangan dengan agama, dengan syariat. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, merusak syariat, ah jangan, jangan, jangan. Sudahlah, nggak usah macam-macam. Ikhlas saja nerima Islam. Sampai-sampai Sangat tidak ikhlasnya nerima Islam Ada penelitian yang mengatakan bahwa Borobudur itu Borobudur itu adalah kerajaannya Nabi Sulaiman Ada yang meneliti gitu Borobudur adalah kerajaan Nabi Sulaiman. Bahkan katanya Nabi Sulaiman itu orang Jawa. Karena itu namanya kan Su kan, Sulaiman. Orang Jawa. Ya. Kemudian juga Wonosobo itu adalah kerajaan Ratu Belgis, negeri Sabak. Wonosobo negeri Sabak. Nah, ini kan sudah ngelantur luar biasa. Ini ngelantur kelas tinggi ini. Ya. Sudahlah enggak usah macam-macam. Enggak macam. Sabak itu di sana di negara Arab sana. Ya. Seperti itu. Nah. Jadi tidak ada istilah Islam Arab, Islam Persi, Islam apa, tidak ada lah. Islam itu satu, kita terima saja. Kita ber, karena sekarang ini ada yang berusaha untuk merusak Islam dan mohon maaf kalau kita bicara di kitab-kitab para ulama, mereka masuk kategori orang-orang orang apa? Orang munafik karena mereka nggak ikhlas menerima Islam. Keluarnya Islam, sholat dan yang lainnya, tapi dalamnya masih benci dengan Islam, nggak suka dengan Islam. Ya. Sehingga akhirnya di, di apa namanya di kotak-kotak tadi itu. Kemudian berikutnya lagi adalah wa amma jihadul kuffar wal munafiqin fa'at wa amma jihadu arbabid dzulm wal bid'ah wal munkarat fa thalathu maratib. Adapun jihad melawan orang-orang zalim, melawan penyimpangan-penyimpangan dari sunnah, melawan kemungkaran-kemungkaran itu ada tiga tingkatan. Jadi berapa sekarang tambah 3? 13 ya. Jihad melawan ya penguasa yang zalim, jihad melawan penyimpangan-penyimpangan, jihad melawan kemungkaran-kemungkaran. Itu ada tiga tingkatan. Al-ula bil yad idza qadar. Yang pertama adalah dengan tangan, dengan kekuatan, ya dengan ini kalau mampu. Ya dengan tangan kalau mampu langsung bertindak membuat perubahan ini kalau mampu fa'in ajaza intakola ilal lisan kalau nggak mampu dengan tangan maka berpindah dengan lisan dengan lisan ngomong menjelaskan menjabarluaskan ya fa'in ajaza jahada biqalbi kalau nggak mampu maka minimal paling lemah adalah dengan hati hati kita nggak nerima ini nggak benar ini hati kita nolak kita mendoakan Berarti itu. Ini sama dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa adhaful iman." Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka harus dia rubah dengan tangan kalau mampu. Kalau enggak mampu dengan lisan, kalau enggak mampu dengan hati. Dan itu adalah iman yang paling lemah kalau kita pisah dengan hati iman paling lemah. Kalau dengan hati pun tidak, walisa wara adalik habba khardal min iman. Kalau dengan hati pun kita enggak ada pengingkaran, maka berarti kita enggak punya iman sama sekali. Allahu akbar. Namun seandainya kita mau merubah dengan tangan, mau bertindak merubah dengan tangan ya, itu oleh para ulama juga diberikan batasan-batasan. Jangan sampai kita hendak merubah kemungkaran ternyata menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Ya. Itu tingkatannya menurut para ulama ketika ada kemungkaran, kedoliman kita rubah ya, kita rubah ternyata bisa hilang. Atau tidak hilang tapi menjadi minim. Nah, ini disyariatkan karena jelas maslahatnya. Ada kedoliman, ada kemungkaran, ada penyimpangan, kita rubah dia hilang tapi timbul yang baru lagi, sama kadarnya. Maka ini menurut para ulama perlu dimusyawarahkan. Mainannya gimana tindakan kita ini? Kemudian yang berikutnya lagi ada kemungkaran, ada kedoliman, ada penyimpangan. Kalau kita rubah dengan tangan kita, ya, kita rubah dengan tangan, maka akan timbul kerusakan yang lebih besar lagi. Maka ini menurut para ulama haram, jangan dirubah dengan tangan. Karena tujuan kita menghilangkan kemungkaran. Ternyata timbul kerusakan yang lebih besar lagi. Ini dicontohkan oleh para ulama misalnya pada zaman pasukan Tatar menyerbu negara-negara Islam, Irak, negeri Syam dan yang lainnya. Itu pasukan Tatar, pasukan Mongolia itu terkenal sangat dolim mereka. Ya, mereka terkenal suka membunuh orang. Waktu itu pasukan Tatar sedang minum khamr di pinggir jalan. Minum khamr di pinggir jalan ya nongkrong minum khamr di sana. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau termasuk yang jihad melawan pasukan Tatar. Waktu itu beliau lewat membiarkan mereka minum khamr. Dibiarkan saja, nggak ditegur, nggak dilarang, dibiarkan. Lalu ditanya oleh muridnya, "Wahai tuan guru, ini ada orang minum khamr. Anda kok diam saja? Anda tidak melarang dia. Kok diam saja Anda?" Apa kata beliau? Beliau mengatakan redaksinya kurang lebih Lau man'atuhum min syurbil khamr la dhahabu yaqtuluna an-nufus wa hadha asyad au kama Kalau aku larang mereka minum khamr maka mereka akan pergi membunuh jiwa-jiwa manusia dan membunuh orang ini lebih dahsyat daripada minum khamr. Jadi maksudnya ketika kita dihadapkan pada dua kejelekan kita harus milih salah satunya. Maka kita pilih kejelekan yang lebih ringan. Nah di sini orang-orang pasukan Tatar minum khamr. Kalau dilarang minum khamr, mereka berbuat apa? Berbuat apa mereka? Bunuh orang. Nah, ketika mereka minum khamr atau bunuh orang yang lebih berat yang mana? Bunuh orang. Jadi sudah biarkan aja mereka minum khamr daripada mereka bunuhi orang. Bukan kita setuju mereka minum khamr, enggak setuju kita. Cuman kita harus milih dua keburukan. Maka kita pilih keburukan yang lebih ringan madaratnya. Istilahnya itu akhafu ad-dararain. Ya, yang madaratnya lebih ringan. Atau juga darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan itu didahulukan daripada mendatangkan kebaikan. Kemudian kata Al-Imam Al-Alamah Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala Fahadihi talata ashar martabatan minal jihad Ini ada 13 tingkatan daripada jihad Lalu beliau bawakan Wa man mata man mata walam yaghzu walam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifa. Orang yang mati tidak pernah perang dan tidak pernah terlintas di hatinya ingin perang membela agama Allah. Maka dia mati di dalam dirinya ada cabang daripada kemunafikan. Hadis riwayat Imam Muslim. Subhanallah. Jadi ini tingkatan-tingkatan jihad. Jadi berarti kita ini harus jihad terus. Ya, jihad yang pertama tadi jihad melawan apa? Hawa nafsu. Yang kedua jihad melawan setan. Yang ketiga jihad melawan orang kafir dan munafik. Yang terakhir jihad melawan ya penguasa-penguasa yang zalim, melawan penyimpangan-penyimpangan dan melawan kemungkaran-kemungkaran dan semua ini oleh Allah apa namanya telah diterangkan aturan-aturannya. Ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu oleh beliau diibaratkan kaum yang mereka itu nyewa perahu ya nyewa kapal laut lalu diundi siapa yang berada di bawah siapa yang berada di lantai atas sehingga sebagian di bawah sebagian di atas yang di bawah kalau kepingin air naik ke atas dulu ngambil air Akhirnya yang di bawah merasa repot kalau gitu. Ya. Sudah kita lubangi aja. Di lubangi aja perahu ini langsung keluar air kan? Enggak usah naik ke atas. Nah, kalau dia dibiarkan apa yang terjadi? Kalau dia dibiarkan, dia tenggelam dan semuanya tenggelam. Kalau dia dilarang, maka dia selamat dan semuanya selamat. Itulah dakwah. Itulah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kita nyuruh orang berbuat baik dan kita melarang dari perbuatan mungkar. Berarti kita ini menyelamatkan. Kemudian juga Allah tidak meminta kepada kita hasil. Iya kan? Allah nggak minta hasil kepada kita. Yang diminta oleh Allah adalah usaha kita. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang berbunyi Wa ma'alar rasuli illal balagh In alaika illa al balagh Kewajibanmu adalah menyampaikan, menyampaikan, menyampaikan. Orang mau, alhamdulillah. Tidak mau, kamu telah menyampaikan kewajibanmu. Jadi Allah tidak minta kepada kita hasil. Sehingga ada satu kaidah penting dalam kaidah dakwah. Ini kaidah ini penting ya, perlu diingat-ingat ini. Supaya membuat kita semangat dalam dakwah. Kita tidak pernah putus asa dalam dakwah. Kaidahnya berbunyi al-ajru yaqa'u fi mujarradid da'wah wa la 'ala listijabah pahala telah didapatkan dengan berdakwah dan tidak tergantung oleh diterimanya dakwah kita jadi pahala telah kita dapatkan dengan berdakwah dan tidak tergantung oleh diterimanya dakwah kita kami pernah dengan teman-teman para duat se-Indonesia kumpul di Jakarta mengadakan semacam seminar di antaranya adalah untuk merumuskan kriteria dai yang sukses. Apa kriterianya? Apa kriteria seorang dai dikatakan dia sukses dalam dakwahnya? Apa kriterianya? Mungkin bayangan kita dikatakan sukses kalau dia punya ya punya pondok yang besar, yang mewah, punya murid ribuan, ini itu kan, harta berlimpah, mobil mengkilat, rumah mewah, ini dianggap sukses. Bayangan kita adalah yang kasat mata yang tampak oleh mata. Ternyata dari hasil pertemuan itu adalah seorang dai dikatakan sukses dalam dakwahnya kalau dia sudah berusaha maksimal dalam dakwah menempuh semua cara yang terbaik. Dia berusaha maksimal menempuh semua cara, semua sarana yang terbaik. Dia dianggap sukses. Walaupun tidak ada hasil apapun setelah itu. Karena Allah tidak melihat dari kita hasilnya, tapi usaha kita. Sehingga nanti hari kiamat ada nabi yang datang umatnya kurang dari 10. Ada nabi yang datang umatnya cuman 2. Ada nabi yang datang umatnya cuman 1. Ada lagi nabi yang datang nggak punya umat. Jadi nabi ini sendirian nggak punya umat. Apakah nabi ini gagal? Gagal apa tidak Nabi ini? Sukses dia Karena dia sudah menyampaikan Hidayah di tangannya Allah Hidayah taufik di tangannya Yang merubah ini Allah Detik ini pun Allah menjadikan orang saat dunia beriman Bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Walau sya'allahu ja'alan nasa ummatan wahidah Kalau Allah berkehendak Allah jadikan um, manusia ini satu umat Satu hati Akidahnya lurus semua Allah nggak minta hasil kepada kita. Yang diminta oleh Allah dari kita adalah usaha maksimal, bukan asal-asalan loh ya. Jadi jangan salah paham dengan kaidah ini. Nanti asal-asalan dakwahnya. Jadi dakwah yang terbaik dikemas dengan cara terbaik, sarana terbaik, semuanya terbaik, maksimal dan selesai. Kita sukses sudah. Ada hasil ataupun tidak ada? Hasil. Nabi Nuh alaihi salam, dakwah berapa tahun Nabi Nuh? Alfasanatin illa khamsina ama. 1000 kurang 50. 950 tahun. Umatnya berapa Nabi Nuh? Ada sebagian pendapat yang mengatakan cuman 80. Ada yang mengatakan kurang dari itu. Katakanlah 80. 950 tahun umatnya 80. Berarti berapa tahun sekali dapat orang? Berapa puluh tahun? Berapa? 10 tahun atau berapa puluh tahun dapat orang satu. Subhanallah. Dakwah pagi, siang, sore dengan berbagai macam cara. Sampai-sampai umatnya itu kalau lihat Nabi Nuh itu ya istilahnya itu sudah muak dengan Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh berdakwah pada waktu pagi, siang, sore dengan berbagai macam cara. Apa yang mereka lakukan? Ya, Istaghsyau thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ya telinga mereka di tutup nggak mau dengar, nggak cukup nutup telinganya, bajunya juga ditutupkan di wajahnya, nggak mau lihat Nabi Nuh. Sombongnya bukan main, diremehkan Nabi Nuh dihina. Ya Nabi Nuh ngomong ditutup telinga, ditutup matanya nggak mau lihat. Akhirnya sudah mentok mereka ya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masalah jihad mudah-mudahan jelas. Insyaallah nanti kita kurang dua ayat dan besok hari Sabtu adalah penutupan kita hataman ya. Besok kita hataman ayat-ayat sukses dan kemudian masih ada lagi hari Ahad pagi kajian insyaallah Ahad sorenya yang isi insyaallah ustaz-ustaz yang lainnya sampai hari Ramadan yang terakhir nanti. Wallahu alam itu dulu. Kita sekarang masih ada waktu sesi tanya jawab. Bagaimanakah, bagaimanakah sebenarnya menghadapi orang yang paham agama tapi dolim? Apakah ada doa khusus untuk menghadapinya? Karena beliau orang yang berkuasa. Ya ini repot. Orang ngerti agama tidak mengamalkan agama. Inilah yang menjadikan orang benci dengan agama. Di antara yang menjadikan orang benci kepada agama adalah karena orang-orang beragama rajin ibadah itu ya muamalahnya buruk. Jika orang benci dengan agama, inikah hasil agama? Inikah hasil ibadah? Inikah hasil ini hasil itu? Orang benci dengan agama. Ya. Ya sudah, caranya adalah kalau memang dia diberitahu nggak mau ya doakan aja, mudah-mudahan dapat hidayah. Dapat hidayah, mudah-mudahan dapat petunjuk dari Allah. Kalau hidayah pun dia nggak layak, ya doakan oleh Allah mudah-mudahan uh, eh, dia apa namanya? diberikan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi kalau seorang itu rajin beragama, muamalahnya buruk, itu ya sudah rusak. Orang jadi nggak suka dengan agama. Mungkin juga orang-orang menjadi liberal dan yang lainnya karena begini. Orang-orang beragama itu buruk-buruk, ya. ahli ibadah tapi buruk. Seperti kata Rasulullah saw perempuan yang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli puasa sunnah, tapi suka ganggu tetangganya. Kata Rasulullah apa? Dia ahli neraka, ahli neraka dia. Karena itu kita jangan lihat ibadahnya orang, yang kita lihat adalah muamalahnya. Bagaimana muamalah dia? Ya, muamalah terutama muamalah dalam uang, muamalah dalam ya muamalah dalam kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Benar enggak muamalahnya? Ya, ibadah di Islam bukan di masjid saja. Islam dipraktekkan di luar masjid. Di masjid untuk sholat, untuk berzikir. Tapi kita praktek di luar nanti. Jangan sampai kita baik di masjid saja, di luar masjid rusak lagi. Kalau orang-orang jalanan nakal itu wajar. Kalau ahli ibadah yang nakal, orang jadi benci kepada agama. Ahli ibadah kok gini sih? Gitu kan? Ya didoakan aja, mudah-mudahan dapat hidayah dan mudah-mudahan kita selamat dari gangguan-gangguannya. Ustaz, apakah ada hadis akhir zaman ada kumpulan orang yang sholat di masjid tapi tak ada satupun dari mereka yang beriman. Iya. Itu ada itu ucapan dari sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Kan sudah pernah kita bahas kan panjang lebar bahwasanya uh, ya'ti ala nasi zamanun yajtami'una fil masajid wa yusallun Wali fihim mu'min. Akan datang kepada manusia satu masa ketika mereka kumpul di masjid, bahkan mereka sholat, tapi tidak ada seorang pun dari mereka yang beriman. Ya. Itu ucapan sahabat ya. Itu ucapan sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Amr. Dan itu sanatnya sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh al dahabi sanadnya sahih dan menurut para ulama walaupun ini mauquf ucapan sahabat tapi hukumnya adalah marfu' sabda Nabi. Karena enggak mungkin sahabat ngomong seperti ini kalau tidak mendengar dari Nabi. Kemudian juga ada riwayat dari sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman rahimahullah radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Al-Ibana karya Ibnu Battah beliau mengatakan ya'ti 'alan nasi zamanun law ramaitahum bisahmin yaumal jum'ah lam yusib illa kafirun aw munafiqun. Akan datang pada manusia satu masa mereka kumpul di masjid untuk Jumatan lalu kamu lemparkan anak panah kepada mereka. Maka yang terkena lemparan anak panah itu kalau bukan orang kafir adalah orang munafik. Ini menunjukkan banyaknya mereka. Ya, namun kita nggak boleh nuduh orang ya. Ini untuk pribadi kita aja, kita koreksi, kita masuk di situ atau tidak. Ya, Ustaz di dalam sebuah forum yang isinya kafir dan munafik semua. Apakah kita juga berdakwah di dalamnya? Karena pasti dakwah kita hanya akan diolok, dihujat dan tidak diperdulikan nama Allah, Rasulnya dan agama Islam diolok-olok dengan keji. Apa yang harus kita lakukan? Tetap berusaha dakwah atau lebih baik menghindari forum tersebut. Kalau forumnya kayak gitu dihindari aja, nggak usah hadir di sana. Ya. Kalau forumnya gitu nggak usah hadir. Apalagi debat kusir itu tinggalkan saja. Kalau sudah kebenaran itu jelas Ini firman Allah, ini sabda Nabi Ini penjelasan para ulama Sudah jelas, mau enggak? Enggak mau, ya sudah Ya sudah, jangan diteruskan Kalau terus nah, nah, nanti akhirnya debat kusir Menang-menangan Jadi tinggalkan saja Karena ada orang itu yang enggak ngerti Ketika diberitahu dia senang Tapi ada orang yang memang tidak mau tahu Dia sudah tahu, memang enggak mau tahu Diberitahu ribuan kali pun mendal Ya sudah Ya doakan aja Mudah-mudahan oleh Allah diberi hidayah Oh diapakan ya Yang memberi hidayah adalah Allah subhanahu wa ta'ala Kita nggak mampu Jadi jangan berada di forum gitu ya Itu hanya akan menyakitkan hati Menyakitkan pikiran, mengganggu Bahkan kita juga bisa Goncang nanti iman kita Ya, afwan Ustaz, Kemarin Ustaz menerangkan mengenai sedekah. Jika bersedekah dengan yang haram maka akan dikumpulkan di neraka. Apakah yang menerima sedekah yang haram juga dikumpulkan dengan si pemberi sedekah yang haram? Kalau dia tidak tahu tidak apa-apa. Tapi kalau dia tahu ya tidak boleh. Misalnya ada orang mencuri gitu kan, korupsi, ya. Ah, alhamdulillah saya tadi korupsi lancar, ya. Ah ini kamu dapat bagian sedekah untuk kamu ya. Ya jangan diterima karena kita tahu. Kalau kita tahu tidak boleh nerima. Karena kalau kita nerima sama dengan kita setuju dengan perbuatan dia. Warradi kalfa'il. Orang setuju sama dengan pelaku. Tapi kalau kita nggak tahu dikasih sedekah orang, sementara orangnya korupsi kita nggak tahu nggak masalah. Halalan toiban itu. Ya, yang dosa dia. Sama dengan satu kisah indah. Rasulullah Muhammad SAW itu kan beliau dilarang menerima sodakoh. Gak boleh terima sodakoh beliau. Ahlul bed gak boleh terima sodakoh. Suatu hari beliau di rumahnya seorang perempuan tua Yang mana perempuan tua itu mendapatkan Mendapat sodakoh Karena dia miskin Lalu perempuan tua itu masak, <clears throat> memasak Lalu dihidangkan kepada Rasulullah SAW Dari uang hasil sodakoh itu Lalu Rasulullah makan Perempuan bilang, "Ya Rasulullah, ini kan hasil sodakoh dari orang." Apa kata Rasulullah? "Iya, kan mereka sodakoh kepadamu kan? Tapi dari kamu ke aku kan bukan sodakoh lagi." Jadi mereka ngasih kamu sodakoh tapi kamu ngasih aku bukan sodakoh Boleh jadi ini hadiah atau yang lain-lainnya, gak masalah. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya lagi Ya, saya kira itu dulu aja, Sudah jam 5 ini. Kita langsung aja kuisnya. Setelah itu kita tutup dengan doa hari Jumat. Mungkin doanya agak panjang sedikit ya. tidak apa-apa kan? Ya. Dicampur aja. Campur aja lagi perempuan. Ada 6 hadiahnya. Yang pertama-tama manasik umroh dan doa menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang ditulis oleh Ustadz Mubarak Pamu'alim penerbit pustaka Imam Syafi'i ya tadi pertanyaannya tentang Al-A'raf siapa mereka itu dan kemana akhirnya mereka adalah kaum yang kebaikan dan keburukannya sama dan akhirnya mereka oleh Allah dimasukkan ke dalam syurga ya Kaum yang timbangan kebaikan sama dengan timbangan keburukan tapi masuk surga karena rahmat Allah. Ya betul. Edi Haryanto, Jalan Pasar Gadang Baru, nomor HP sekian-sekian. Ya. Kemudian yang kedua, kunci sholat, kunci sukses. Dr. Khalid al Ya, orang yang keburukan dan kebaikannya sama, persis lalu akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Betul? Astri Cahyani Bumi Ayu nomor HP sekian-sekian. Ya, benar. Kemudian yang ketiga, haji sifat haji dan umroh Nabi praktis dan lengkap sebagaimana diriwayatkan para sahabat Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani benar Darul hak Al-Araf adalah orang yang kebaikannya dan keburukannya sama lalu akhirnya oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Betul? Namanya siapa ini? Mau, mau siapa apa ini? Bandulan mula apa ini? Apa? Mu mulalifah. Pokoknya jalan bandulan ya. Nomor HP sekian-sekian. Ya, benar. Kemudian berikutnya lagi dahsyatnya ikhlas dan bahayanya riya Dr. Ubaid Al-Amri penerbit Darul Haq Al-A'raf kaum yang kebaikan dan keburukannya sama dan dengan rahmat Allah dimasukkan surga Ani stasiun Blimbing nomor HP sekian-sekian Ya, kemudian ini 221 kesalahan sholat beserta koreksinya Abdul Aziz bin Nasir Al-Musainid dikomentari Syekh Abdullah Jibrin Darul Haq Al-A'raf kaum yang kebaikan dan keburukannya sama dan dengan rahmat Allah dimasukkan ke dalam surga. Ibu dia olehan nomor HP sekian-sekian. Ya. Kemudian yang terakhir darah kebiasaan wanita Syekh Muhammad bin Salih Utaimin rahimahullah taala. Ini buku ini bagus ya. Saya dulu sebelum baca buku ini ketika mengkaji masalah head di buku-buku fikih bingung. Semakin baca buku fikih semakin bingung. Tapi setelah baca buku ini jelas dan gamblang. Mudah-mudahan yang dapat ini perempuan. Ya. Al-A'raf adalah orang yang kebaikannya dan keburukannya sama lalu akhirnya oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Muhammad Sodikin Lesan burong Nomor HP sekian-sekian Ya, buat istrinya atau anaknya ya Ya, mari kita doa kepada Allah Swt. mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid walam lam yulad wa lam yakul ahad نسألك اللهم يا الله يا الله يا الله بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال الإكرام يا حي يا قيوم نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأزواجنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأسرتنا ولأقربائنا ولأعمامنا ولعماتنا ولأخوالنا ولخالاتنا ولأجدادنا ولجداتنا وأصولهم وفروعهم اللهم اغفر لمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا في الدعاء اللهم اغفر لأحبابنا ولمن حبنا فيك اللهم اغفر لإخواننا وأخواتنا فيك اللهم اغفر لطلابنا وطالباتنا ولمن حضر مجالسنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم تب علينا يا عفو يا غفور يا غفار يا تواب تب علينا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفار الذنوب ويا ستار العيوب يا علام الغيوب يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة يا من يغفر الذنوب جميعا يا الله اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبناه وكل خطيئة أخطأناها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم رب السماوات السبع وما أدللنا ورب الأراضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أطللنا ورب الرياح وما درينا نسألك اللهم يا الله بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى ما علمنا منها ما لم نعلم نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تغفر لنا ذنوبنا يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا يا تواب يا تواب يا تواب تب علينا تب علينا تب علينا يا عفو يا عفو يا عفو اعف عنا اعف عنا اعف عنا يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا في فلسطين في العراق في اليمن في برما في كل مكان اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم أيدهم بتأييدك يا الله اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المقروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا مرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم فك قيد أسر المسلمين اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا وارزقهم بطانة صالحة وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتحكيم شريعتك اللهم يا الله اللهم إننا عبيدك الضعفاء الأذلاء وأنت القوي المتين يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار يا حي يا قيوم نسألك اللهم يا الله بأسمائك الحسنى كلها نسألك اللهم يا الله باسمك الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تجعل كيد من كادنا في نحره ومقر من مقر بنا